Suatu hari Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Kalau tadi Zainab binti Jahsyin yang cerita, sekarang Ummu Fadil, ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Beliau memberitakan kepada kita Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya menjelang sholat subuh setelah sholat tahajud koilulah Rasulullah SAW tidur bersama para sahabat tidur sejenak maksudnya tidur ringan menyambut menunggu waktu subuh tiba Tiba-tiba Rasulullah terbangun sama mendapatkan wahyu dari Allah. Istiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih wa huwa dan beliau bersabda, "Allahumma hal balad, Allahumma hal balad, Allahumma hal balad. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan?" Rasulullah terbangun dari tidurnya. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, "Bala ya Rasulullah, na'am." Kan barak dari salat Allah. Umar bin Khattab bangkit dan mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. "Bala ya Rasulullah, na'am." Betul ya Rasulullah. Anda telah menyampaikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Layazharan dan Islam, sungguh Islam ini akan zahir di muka bumi sebelum hari kiamat. Hatta yarudal kufra ila maut ini. Sampai kekafiran akan kembali ke tempat asal mereka. Di saat Islam zahir di muka bumi, pastikan kita menyaksikan. Wala dan biharbil Islam. Dan sungguh, lautan akan tunduk kepada Islam. Ketika daratan kuasai kaum muslimin, lautan pun akan tunduk kepada Islam. Nah, Bapak Ibu, jangan menunggu nanti. Sekarang pun kita lihat. Bagaimana, bagaimana euforia dan putus asanya musuh-musuh Islam dalam memerangi kita. Berbagai macam cara propaganda mereka buat, tapi Islam gak pernah padam. Ya wajarlah yang mereka hadapi Allah kok. Betul? Allah mereka lawan. Yuriduna Allah nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam dengan mulut-mulut mereka. Mulut siapapun. Kita lihat nanti. Sungguh indah para ulama mufassirin. Hinnama yufassiru dahadihil ayah. Ketika mereka mentafsirkan ayat ini. Masaluhum liyutyu nurallah bi'afaihim. Kama sabil ladina yajtami'ana. Seperti orang-orang yang mereka berkumpul di satu waktu pagi. Sabaha qablatul fajr sebelum terbit matahari. Weh, matahari sebentar lagi terbit. Ayo kumpul semua. Begitu matahari terbit kita tiup sama-sama, kita padamkan sama-sama. Andaikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan munafik berkumpul untuk memadamkan cahaya matahari di seluruh dunia ini, berkumpul. Bisakah mereka memadamkan matahari? Begitulah ketidakmungkinan mereka memadamkan cahaya Islam. Apapun propaganda mereka di media-media tidak akan pernah membungkam kita. Betul? Islam. Justru makin kuat mereka menekan Islam, Islam makin hebat. Jadi hari ini sedang berputus asa orang-orang kafir. Sedang mencari cara bagaimana Islam ini bisa padam. Mereka lupa Islam tidak pernah bisa dipadamkan. Mereka lupa yang menjaga Islam ini ya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa kalau Allah tidak bisa mereka lawan. Orang sekelas Firaun aja nggak bisa memadamkan cahaya Allah di zaman Nabi Musa. Betul? Jadi kalau mereka ingin menghancurkan Islam, kita tonton saja seberapa besar kemampuan mereka. Suatu saat mereka akan hancur sendiri. Betul? Bapak Ibu Allah, jangan nunggu nanti. Tahun 2005, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka. Berkumpul di markas CIA, Central of Intelligence of America. Mereka mengumpulkan intelijen terbaik mereka. Mereka di, di Langley, Virginia, Amerika Serikat, markas CIA. Mereka membicarakan beberapa hal yang katanya rahasia, tapi Allah membukakan untuk kita. Pada akhirnya mereka pasrah kepada fakta bahwa memang Islam akan tegak di muka bumi ini. Di tahun 2005 itu mereka mengatakan tiga hal. Yang pertama, mereka mengatakan in, in 2024 will rise the new Islamic Caliphate in the world. Tahun 2024, Islam akan kembali muncul dalam sistem kehilapan yang terbaru. Itu yang pertama. And second, yang kedua, and Europe will become Muslim state. Eropa akan menjadi wilayah Islam. Dan yang ketiga, and Islam will rise from the east. Islam akan bangkit dari timur. Kemana telunjuk mereka menghadap? Indonesia. Takbir! Indonesia yang ditakuti. Maka jangan heran kalau kita diserang habis-habisan. Siapapun dia. Mau ustadz, mau gubernur. Dia serang. Jadi apa yang mereka lakukan menunjukkan keyakinan mereka dan keputusasaan mereka hingga Allah membukakan aib mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah tidak pernah diam. Allah bukan patung. Allah Khalik yang menjaga dan menggenggam alam semesta. Ruh mereka ada dalam genggaman Allah. Kita minta Allah untuk menghancurkan mereka. Betul? Kuatkan hubungan kita dengan Allah. Serahkan urusan kita kepada Allah. Tapi jangan lupa berjuang, berdakwah, dan berjihad. Itu tugas kita. Jangan berhenti kita lakukan. Baik Bapak Ibu mati Allah, saya tunjukkan buktinya. Ini Inggris hari ini. Inggris, kota London berubah menjadi Londonistan. Jilbab di mana-mana, cadar di mana-mana, selangkat cingkrang di mana-mana. Orang sholat Idul Fitri 600 ribu di Birmingham. Di Uni Soviet Idul Fitri 2015, 2 juta orang berkumpul. Satu imamnya. Ini dia. Tidak nunggu 2024. Hari ini kita lihat Islam bangkit di sana. Bahkan satu negara yang dulu pernah muncul seorang kartunis yang menghina Islam. Yang membuat karikatur babi ditulisi Muhammad dan memakai sorban di kepalanya. Itu pernah terjadi. Masih ingat? Ternyata di negara ini umat Islam bangkit lebih dulu. Partai Islam menang di sana. Sepertiga parlemen itu umat Islam. Bahkan negara ini sampai-sampai di daulat hampir-hampir dikatakan sebagai the first country in Europe will become Muslim state. Negara pertama di Eropa yang akan menerapkan syariat Islam. Ayo, negara mana itu? Denmark.